Alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk yang kesekian kalinya bagi kita semua untuk bertafakuh fid din menambah keilmuan kita mempertebal keimanan kita dan memperbaiki segala apa yang kurang pada diri kita. Mudah-mudahan kesempatan-kesempatan yang seperti ini senantiasa Allah karuniakan dalam kehidupan kita. Sehingga kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwani din, rahimani wa rahimakumullah sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pada hari ini kita telah berada di akhir-akhir bulan Sya'ban yang dalam waktu dekat lagi insyaallah taala kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan bulan yang penuh rahmah bulan yang penuh maghfirah, bulan ibadah, bulan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pula pelajaran kita tentang kitab Umdatul Ahkam pada belakangan ini terkait dengan pembahasan siam yang merupakan salah satu ibadah di antara ibadah-ibadah yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Maka sebelum kita lanjutkan kepada hadis yang akan kita pelajari insyaallah hadis yang ke-178 dan seterusnya. Alangkah baiknya untuk kita murajaah sejenak apa yang telah kita pelajari dari kitab Siam agar kita lebih terbekali di dalam mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan yang sebentar lagi insyaallah taala kita akan memasukinya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dari pelajaran-pelajaran yang lalu kita telah mengetahui bahwasanya siam di bulan suci Ramadhan merupakan kewajiban bagi kaum muslimin baik laki-laki ataupun wanita. Bahkan siam di bulan suci Ramadhan ini merupakan salah satu rukun, salah satu pondasi dari rukun Islam yang lima ia merupakan rukun Islam yang keempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya, terkhusus setelah datangnya kewajiban siam di bulan suci Ramadan, beliau senantiasa melakukan siam di bulan suci Ramadan hingga wafat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Siam di bulan suci Ramadan diwajibkan pada bulan Syaban tahun 2 Hijriah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mengalami pelaksanaan siam di bulan suci Ramadan kurang lebihnya selama 9 tahun lamanya di masa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita telah pelajari pula bahwasanya tidak dituntunkan bagi kita untuk mendahului kedatangan bulan suci Ramadan dengan pelaksanaan siam satu hari atau dua hari sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan yang demikian ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manakala pelaksanaan siam satu hari atau dua hari menjelang datangnya bulan suci Ramadan tersebut dikarenakan suatu kehati-hatian barangkali telah masuk bulan suci Ramadan. Maka yang seperti ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita pelajari dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun seseorang yang kebetulan pada hari-hari tersebut sehari atau dua hari menjelang masuknya bulan suci Ramadan Ternyata masih ada som Ramadan tahun sebelumnya yang belum dibayar. Maka boleh baginya untuk membayar apa yang kurang dari saum Ramadan tahun lalu untuk dibayar pada hari-hari itu. Demikian pula boleh bagi seseorang yang bernazar melakukan saum pada hari-hari itu boleh untuk melaksanakan saum Nadarnya pada hari-hari itu. Demikian pula boleh bagi seseorang yang telah terbiasa melakukan suatu saum tertentu, apakah itu saum hari Senin dan Kamis, ataukah saum Dawud, apabila bertepatan dengan hari tersebut, yakni sehari atau dua hari menjelang masuknya bulan suci Ramadan, maka termasuk yang dibolehkan. Sehingga yang dilarang adalah khusus bagi orang yang melakukan saum sehari atau dua hari menjelang datangnya bulan suci Ramadan dalam rangka merasa perlu untuk berhati-hati siapa tahu telah masuk hari-hari itu bulan suci Ramadan. Berikutnya kita mengambil faidah dari hadis Abdullah bin Umar bahwasanya pelaksanaan bulan suci Ramadan terkait dengan munculnya hilal Ramadan, munculnya bulan sabit tanggal 1 Ramadan. Patokan masuknya bulan suci Ramadan bukanlah dibangun di atas ilmu hisab. Akan tetapi dibangun di atas munculnya hilal, hilal Ramadan. Cara melihatnya adalah yaitu pada tanggal 29 Syaban di sore hari menjelang terbenamnya matahari dilakukanlah proses ru'yatul hilal, melihat hilal tersebut. Apabila pada hari itu hilal Ramadan terlihat, maka berarti pada malam harinya sudah dilaksanakan sholat taraweh dan besoknya dilakukan saum pertama Ramadan. Namun jika dalam proses ru'yatul hilal tidak tampak hilal Ramadan, tidak ada yang terlihat di negeri Indonesia ini, maka berarti besok masih keesokan harinya masih tanggal 30 Syakban dan belum dilakukan malamnya sholat tarawih dan juga belum dilakukan keesokan harinya saum Ramadan. Masalah penting yang dalam kesempatan lalu kami telah ingatkan bahwasanya pelaksanaan saum ini terkait dengan kebijaksanaan pemerintah suatu negeri. Terlebih kita yang berada di negeri Indonesia ini, pemerintah cukup memperhatikan masalah ru'yatul hilal, memfasilitasi dengan berbagai fasilitas, baik itu tempat ataupun peralatan, dan menerjunkan tim-tim khusus untuk pelaksanaan ru'yatul hilal. Sehingga bagi kaum muslimin di negeri Indonesia ini hendaknya satu di dalam menentukan saum Ramadannya dan juga di dalam menentukan hari raya Idul Fitrinya yaitu dengan mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah kita. Dan kita sempat menukilkan dalam pelajaran-pelajaran yang lalu beberapa fatwa para ulama di antaranya adalah fatwa syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian berikutnya kita telah mempelajari tentang pentingnya prosesi sahur di dalam saum Ramadan Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Lakukanlah prosesi makan sahur karena di dalamnya terdapat barokah. Para ulama sepakat bahwa hukum bersahur itu adalah mustahab, sunnah. Namun bukan berarti jika hal itu sunnah kemudian ditinggalkan akan tetapi justru yang sunnah itu berusaha untuk dikejar agar lebih mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terlebih manakala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara tegas bahwasanya di dalam prosesi makan sahur tersebut terdapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula kita telah mengetahui dari hadis Anas bin Malik, hadis Zaid bin Thabit dan juga nanti akan kita pelajari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi tentang dituntunkannya agar pelaksanaan bersahur dilakukan di akhir malam. Dilakukan di akhir malam yang kurang lebih sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik ketika bertanya kepada Zaid bin Thabit yaitu Jarak antara sahur dengan waktu subuh adalah bacaan 50 ayat Al-Quran yang kurang lebihnya seperempat jam lamanya. Dan ini tentunya waktu yang afdal. Bukan berarti kemudian sebelum itu tidak boleh bersahur. Boleh. Yang penting masih berada di akhir-akhir malam, maka yang seperti itu merupakan waktu sahur. Semakin akhir, maka semakin baik pelaksanaan waktu sahur tersebut. Selama belum masuk waktu subuh, sebelum muncul fajar sodik yang merupakan pertanda masuknya waktu subuh. Berikutnya kita telah pelajari kita telah pelajari pula atau bahkan akan kita pelajari insyaallah hadis Aisyah, hadis Ummu Salamah belum? Sudah ya? Nah, kita telah pelajari bahwa seorang yang dalam keadaan junub di malam hari baik itu karena bergaul dengan istrinya ataukah karena mimpi basah baik laki-laki ataupun wanita apabila telah masuk waktu subuh kemudian ternyata belum mandi janabat maka baginya untuk mandi janabat dan melakukan saum di hari itu. Saumnya, siamnya terhitung sebagai siam yang sah. Walaupun ketika masuk waktu fajar masih dalam kondisi sebagai seorang yang junub. Demikianlah yang pernah terjadi pada diri Rasul sallallahu Alaihi Wasallam yang dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah bintu Abi Bakar dan juga Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Pada hari ini insyaallah kita akan mempelajari hadis yang ke-179 dari kitab Umdatul Ahkam yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-hadits tasi' وسبعون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه Hadis yang ke-179 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi seorang sahabat yang mulia perawi hadis terbanyak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Man nasiya barang siapa terlupa wa huwa shaimun bahwa dia dalam keadaan saim dalam keadaan berpuasa dalam keadaan melakukan siam faakala kemudian dia makan au syariba atau dia minum fal yutimma saumahu maka hendaknya dia melanjutkan saumnya tersebut fa innama at'amahu Allahu wa saqahu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan dia dan memberi minum dia Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan suatu hukum penting yang terkadang dialami oleh seorang yang melakukan ibadah siam. Baik itu di bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan. Baik itu siam wajib ataukah siam yang sifatnya sunnah. Kasus lupa terkadang bisa terjadi pada seseorang. Dia lupa bahwa saat itu dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan bersiam. Lalu kemudian memakan sesuatu. Dalam keadaan dia lupa bahwa dia sebagai seorang yang melakukan saum. Atau minum. Habis melakukan aktivitas, kemudian masuk rumah, melihat ceret air, lalu dituangkan ke dalam gelas dan meminumnya dalam kondisi lupa. Maka dalam keadaan yang seperti ini, seseorang tidak perlu untuk bimbang apa yang harus dilakukan. Bimbang dalam artian apakah dilanjutkan ataukah tidak apakah saumnya batal ataukah tidak. Maka seseorang tidak perlu bimbang karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bimbingan, yaitu sabda beliau, "Fal yutimma saumahu." Maka hendaknya dilanjutkan saumnya. Nah, bukankah telah melakukan proses makan? Bukankah telah melakukan proses minum? kita katakan benar. Memang dia telah makan atau dia telah minum. Akan tetapi dikarenakan syariat ini adalah syariat yang dibangun di atas rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun. Zat yang maha belas kasih kepada hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menuntut suatu beban bagi hambanya yang terlupa, maka Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan orang yang seperti ini. Demikianlah Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Maka dari itu ketika seorang terlupa ia dalam keadaan saum lalu makan dan minum maka lanjutkanlah saumnya. Allah telah mengampuni yang demikian itu. Lanjutkan saumnya. Dan saum pada hari itu terhitung sah. Namun perlu diingat bahwa kasusnya adalah kasus seorang yang lupa, bukan orang yang pura-pura lupa. Haus, kepingin minum, dia minum ketika ketahuan, wah saya lupa. Nah, ini tidak teranggap. Dia tidak tahan, kondisinya lapar. Curi-curi waktu, curi-curi kesempatan, lalu makan sekenyang-kenyangnya. Ketika ketahuan, wah saya lupa kalau saya melakukan saum. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk membedakan mana seorang yang benar-benar lupa dan mana seorang yang pura-pura lupa. Kemudian Rasul sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, fa innama at'amahu Allahu saqahu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang memberi makan dan dialah yang memberi minum. Maksudnya bahwa seorang yang lupa bahwa ia dalam keadaan saum lalu makan dan atau minum maka ini merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukannya dan perbuatan tersebut di luar pilihan orang tadi. Seakan-akan memang Allah Subhanahu wa taala hendak menguatkan tubuhnya dengan dia makan atau dengan dia minum tersebut yang dalam keadaan lupa. Demikianlah keterangan tentang hadis ke-179 hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ini. Di mana kita bisa menyimpulkan bahwasanya apabila kita terjatuh dalam keadaan apabila kita terlupa lalu makan atau minum sementara berada di bulan suci Ramadan maka tidak perlu membatalkan saumnya saum bisa dilanjutkan dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kemudian di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ada satu permasalahan yang dibahas oleh para ulama walaupun tidak terkait atau tidak disebutkan secara jelas dalam hadis ini. Karena dalam hadis ini yang disebutkan seorang yang lupa makan dan minum dalam kondisi saum. Lalu dibahas oleh para ulama bagaimana ketika seorang menggauli istrinya di bulan suci Ramadan tapi dalam keadaan lupa bahwa dia saum. Ada yang bertanya, apakah mungkin menggauli istri lupa dalam keadaan saum? Mungkin-mungkin saja, karena manusia itu mahallul khata wan nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Walaupun mungkin ada yang pura-pura lupa. Namun pembahasan kita di sini adalah yang memang lupa. Yang memang lupa karena mungkin ada kegiatan apa atau kebetulan kecapean tidur baik suaminya atau istrinya sama-sama lupa terjadilah apa yang terjadi. Maka di sini ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwasanya siam dia rusak, artinya batal. Disebabkan dia telah menggauli istrinya, telah berjima dengan istrinya. Apapun alasannya, baik itu lupa ataupun lebih-lebih lagi jika tidak lupa. Sedangkan pendapat yang kedua, yang merupakan pendapat jumhur ulama dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang bersamanya bahwasanya saum orang tersebut tidaklah rusak. Saumnya tidak batal. Mengapa? Karena dia adalah seorang yang melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi lupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidzna in nasina akhtana. Terkandung suatu doa, ya ya Allah, wahai Rabb kami, janganlah kami dihisab, dihitung manakala kami dalam keadaan lupa dan manakala kami dalam keadaan terjatuh pada kekeliruan. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis terkait dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan isi doa tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ufiya li ummati 'anil khata'i wan nisyan wa mastukrihu 'alaihi." Dan diampuni, dimaafkan bagi umatku ini manakala terjatuh pada kekeliruan tanpa kesengajaan wan nisyan dan juga dalam keadaan lupa wa mastukrihu alaihi dan manakala dalam keadaan dipaksa untuk melakukan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang-orang tersebut yang melakukan suatu pelanggaran dalam keadaan sama sekali tidak ada unsur kesengajaan, dalam keadaan lupa tidak ingat sama sekali bahwa dia terjatuh pada perbuatan yang salah dan juga seorang yang dipaksa di dalam melakukan suatu pelanggaran tersebut. Dan juga keterangan-keterangan lainnya dari para ulama bahwasanya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang sedang kita pelajari ini mengandung satu isyarat bahwa seorang yang berjima dengan istrinya dalam keadaan lupa juga masuk di dalamnya. Karena penyebutan makan dan minum di sini bukanlah sebagai satu pembatas dari pembatal-pembatal saum, yang dimaafkan dikarenakan lupa. Akan tetapi disebutkan oleh Rasul karena itulah yang sering terjadi. Maka tidak disebutkannya jima dalam kondisi lupa bukan berarti kemudian tidak masuk ke dalam hadis ini. Oleh karena itu, Syekh Al-Bassam hafizahullah taala memberikan satu kesimpulan di dalam beberapa kesimpulan tentang hadis ini yaitu kesimpulan yang pertama sihhatu saumi man, man akala au syariba au jama'a nasiyan sah siamnya puasanya seorang yang makan atau minum atau jama'a berjima' dengan istrinya nasiyan dalam keadaan lupa dan inilah insyaallah pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam permasalahan ini. Kemudian kita tambahkan satu permasalahan lagi, bagaimanakah jika kemudian seorang makan dalam keadaan sengaja, minum dalam keadaan sengaja, kemudian juga jima dalam keadaan sengaja. Para ulama sepakat bahwasanya saumnya adalah batal. Saumnya batal. Ketika ini semua dilakukan dalam bentuk kesengajaan. Manakah yang lebih berat? Di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang sengaja tanpa unsur lupa melakukan jima di siang hari di bulan suci Ramadan. Yang melakukan seperti ini maka terdapat kafarah baginya. Sebagaimana hadis yang berikutnya yang akan kita pelajari insyaallah, kafarahnya adalah memerdekakan budak. Memerdekakan seorang budak yang muslim atau mukmin. Kalau tidak didapati, maka melakukan saum dua bulan berturut-turut. Satu hari melakukan hubungan suami istri di, bulan, di siang hari bulan suci Ramadan, maka di antara kafarannya adalah melakukan som dua bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu bagaimana? Tidak mampu Saum baru berapa hari saja sudah seperti itu. Apalagi dua bulan bisa-bisa tambah banyak lagi pelanggarannya. Jika tidak mampu, maka memberi makan 60 fakir miskin. Memberi makan 60 fakir miskin. Kalau kemudian wah, saya ini orang fakir, orang miskin juga, tidak punya mau mau bersodakah, untuk 60 orang fakir miskin tidak mampu. Maka tidak mengapa bagi saudaranya untuk membantu dia di dalam me, di dalam uh, memberi makan 60 fakir miskin tadi. Sebagaimana hadis yang akan kita pelajari satu kejadian yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW terkait dengan sahabat Salamah bin Sakhr al-Bayadi. Kalau misalnya dia sudah tidak punya uang untuk bersodakah, memberi makan 60 fakir miskin, dibantu sama orang lain untuk membayar kafarah. Setelah dicari, tidak ada orang yang paling miskin kecuali dia. Bagaimana? Maka ini seperti yang terjadi pada sahabat Nabi salamah bin Sakhr al-Bayadi yaitu di sodakohkah disodakohkan kepada keluarganya sendiri. Yang memang ia atau keluarga tersebut keluarga termiskin di tempat tersebut. Jadi kesimpulannya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah bahwasanya menggauli istri di siang hari bulan Ramadan merupakan uh, perbuatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terdapat kafarah sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Bagaimana dengan istrinya? Dipaksa-paksa misalnya, dia sudah menolak habis-habisan, dipaksa. Maka dalam kondisi yang seperti ini si istri tidak mendapatkan kafarah. Karena masuk ke dalam hadis Rasul yang dimaafkan oleh Allah wa mastukrihu alaihi. Termasuk yang dipaksa untuk melakukan perbuatan tersebut. Berikutnya masalah juga yang terkait dengan ini, bagaimanakah hukum inzal di siang hari bulan suci Ramadan? Inzal itu artinya keluarnya air mani di siang hari bulan suci Ramadan. Di sini para ulama membagi dua permasalahan. Permasalahan yang pertama bahwa keluarnya min ghairi ikhtiyar tanpa ada kehendak dari seseorang. Seperti apa? Seperti seorang tertidur lalu bermimpi dan keluar. Maka yang seperti ini para ulama sepakat bahwa saumnya sah dan sama sekali tidak berpengaruh bagi saumnya. Lalu bagaimana dengan keluarnya mani bikhtiarihi dengan kehendak dia. Tentunya di luar pembahasan jima. Telah selesai pembahasan jima. Di luar jima apakah itu mubasyarah me, me, melakukan sesuatu terhadap istrinya lalu keluar maninya ataukah yang lainnya dengan kesengajaan dengan kehendak dia. Di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama bahwa saumnya batal. Pendapat yang pertama bahwa saumnya batal dengan keluarnya mani dalam keadaan atas kehendaknya. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah dan para ulama lainnya. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa saumnya tidak batal. Karena di luar kasus jima dia berdosa tapi saumnya tidak batal. Dan ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala sejauh apa yang kami ketahui berdasarkan uh, keterangan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lalu pendapat manakah yang yang lebih utama? Wallahu alam, kami secara pribadi lebih condong kepada pendapat yang pertama, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh bin Utsaimin dan yang lainnya bahwasanya saumnya batal dan ini merupakan satu bentuk zari'ah upaya untuk menutup pintu untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang lebih besar dari itu, yakni bisa menyeret kepada perbuatan uh, eh, jima' di siang hari di bulan suci Ramadan. Maka dari itu hendaklah kita semua berupaya untuk berhati-hati dalam permasalahan ini dan Allah sesungguhnya telah mengerti kelemahan hamba-hambanya di mana Allah telah menghalalkan malam hari bagi suami istri untuk menunaikan hajatnya sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Telah dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan Ramadan untuk menggauli istri-istri kalian. Demikianlah kiranya pelajaran yang dapat kita pelajari dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman bagi kita tentang urusan agama ini dan bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.